Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran mazida thumma amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah ta'ala jami'an. Kita akan kembali mengkaji kajian rutinitas kita setiap harinya di masjid kita ini bainal maghrib wal isya. Pada kitab Ma'arif Da'wati Ahli Sunnah, simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah. Sebuah tulisan ilmiah milik Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Salih bin Ali An-Nahmi hafizahullah taala. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya dua atau tiga malam berturut-turut Mari kita selesaikan pembahasan yang berkaitan dengan ahlu sunnah adalah para penyeru kepada rasa aman serta kenyamanan. Demikian juga mereka memberikan peringatan tentang pengeboman atau terorisme. Nah, ini termasuk ciri khas atau identitas yang paling menonjol dari dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka sangat jauh dari yang namanya kerusuhan, sangat jauh dari yang namanya enam keributan. Kita akan ambil judul bab baru sekaligus simbol dakwah sunnah yang berikutnya. Kata sampai penulis Syekh Abdul Razak An-Nahmi Hafidhullah Ta'ala Ahlu sunnati la yarawna al-khuruja ala al-hukam ma damu muslimina wa injaru Ahlu sunnah tidak berpendapat bolehnya kudeta terhadap pemerintah. Nah, perhatikan baik-baik jilbabnya berbunyi adalah Ahlu sunnah tidak berpendapat tentang bolehnya kudeta atau penggulingan kekuasaan kepada pemerintah. Selama mereka masih muslim. Ya, dengan kata lain, kalau dia atau nam pemerintahnya kafir, dari sinilah boleh untuk kudeta. Namun selama dia muslim, akan datang nanti landasan hukumnya juga. Ya selama pemerintah masih menegakkan sholat, berarti itu tanda dia masih muslim. Maka tidak boleh untuk kudeta, tidak boleh untuk penggulingan kekuasaan. Wa injaru meskipun mereka berbuat semena-mena, meskipun mereka mendolimi rakyat, meskipun mereka merampas hak-hak warga negara, dalam hal ini akan ya, tetapi landasan hukumnya, nah, hendaknya bersabar. Ahlu sunnah mewasiatkan kepada umat untuk bersabar akan keboliman dan kelaliman para pemimpin. Sebelum kita lanjutkan apa yang ingin sang penulis terangkan kepada kita dalam judul bab ini, beberapa poin penting dari judul bab. Pertama tentang tidak bolehnya untuk kudeta. Tidak bolehnya kudeta tidak bolehnya untuk penggulingan kekuasaan. Nah, kepada pemerintah yang masih pada batasan muslim, mereka muslim. Dengan hujah yang kita miliki bahwa mereka muslim adalah mereka masih menegakkan sholat meskipun mereka taruhlah pelaku maksiat, kefasikan. Selama mereka muslim, tidak diperbolehkan untuk penggulingan kekuasaan tidak diperbolehkan untuk kudeta terhadap mereka. Dengan kata lain bahwasanya ketika mereka kafir, nah maka datang nanti landasan hukumnya kufron bawah kekafiran yang nampak nyata jelas tidak ada kesamaran di dalamnya tidak ada ta'wil dari kekufuran tersebut ini boleh untuk dikerjakan, namun dengan syarat-syarat yang nanti kita akan nukilkan juga dari para ulama sunnah tentang pembolehan untuk kudeta dengan syarat yang sangat ketat. Nah, kita akan baca apa yang boleh maksudkan dalam judul bab ini. Keterangan, kemudian pembawaan dalil-dalil baik itu dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mensusulkan dengan beberapa penukilan dari para ulama. Kata penulis semoga Allah menjaga beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Muttafaqun alaihi nanti akan datang tentang redaksi hadisnya. Bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata Abu Hurairah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyi hadis tersebut adalah Man ani faqad atau Allah wa man asani faqad asallah wa man yuti'il amira faqad ato'ani wa man ya'sil amira faqad asani Ada tiga pihak yang memiliki hak untuk kita taat kepada mereka. Tiga pihak tersebut adalah Allah, Rasulullah dan juga pemerintah. Hadis ini telah kita baca adapun terjemahannya adalah barang siapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia bermaksiat kepada Allah. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukti bahwasanya itu juga ketaatan kepada Allah. Dengan kata lain bahwasanya seseorang ketika dia taat kepada Allah harus juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quranul Karim pembenaran akan ucapan ini, Mayyuti'ir rasulah faqada atau Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidho. Barang siapa yang telah taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Karena ketaatan kepada kedua pihak ini adalah ketaatan yang mutalazimain. Nah, taat kepada salah satunya harus taat kepada keduanya tidak taat kepada salah satunya berarti konsekuensinya berarti tidak taat juga kepada kedua-duanya. Lanjutan hadisnya. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin berarti dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin berarti dia telah bermaksiat kepadaku. Kalau begitu ketaatan kepada pemerintah hukumnya adalah wajib. Berdasarkan hadis ini. Dan itulah yang selalu diseru dan didakwakan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu Sunnah mengajak ayo kita taat kepada pemerintah pada batasan-batasan yang ma'ruf, pada batasan-batasan kebijakan pemerintah yang bijak. Adapun ketaatan kepada kemaksiatan, la ta'ata alim makhluk fi masyiatil khaliq. Pemerintah mengajak kepada kebaikan, wajib sebagai warga negara untuk taat kepadanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Pemerintah mengajak untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya tidak ada ketaatan kepada pemerintah dalam bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya pun terdapat intimidasi pemaksaan dari pemerintah untuk tetap taat dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintahlah yang menanggung dosanya. Akan datang nanti bahwasanya batasan-batasan apa saja yang syariat mengizinkan, memperbolehkan sebagai warga negara atau rakyat untuk tetap taat kepada pemerintah meskipun itu adalah kemaksiatan. Ini dalil pertama. Hak pemerintah adalah ditaati. Bukan kebalikannya, bukan kebalikannya malah dikudeta atau digulingkan kekuasaannya. Dalil berikutnya dari hadis Hadis yang baru kita selesai darinya hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua, Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala. Dari Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridainya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata, As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, mendengar dan taat wajib bagi setiap muslim pada perkara yang dia sukai atau dia benci. Perhatikan. Dari hadis ini mengatakan bahwasanya seandainya pun aku membenci perkara tersebut, aku tidak cinta, namun itu adalah ketaatan kepada Allah. Taatan kepada Rasulnya serta ketaatan kepada pemimpin, tetap asam wa ta'ah. Taat dan dengar. Bukan pada kita suka atau tidak. Yang jelas itu adalah kebijakan pemerintah, taat dan dengar. Selama malam yubar bimaksiat, selama tidak diperintahkan kepada kemaksiatan. Nah, eh, selama kebijakan pemerintah tersebut bukan berbau maksiat, tidak terdapat unsur dosa kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Faidah idza Robi bi maksiatin apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka fala sam'a wala tidak ada ketaatan dan tidak juga mendengar. Jadi batasan taat kepada Allah atau maksud kami batasan taat kepada pemerintah adalah sebatas ketaatan tersebut dibawa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya datang dalam surat An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Tiga pihak yang Allah perintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk taat kepada tiga pihak ini. Wahai segenap orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan kepada pemimpin. Perhatikan tentang bunyi ayatnya, atiullaha, Nah, dengan lafaz perintah, fil amr, Ati Allah, taatlah kepada Allah. Wa atiur rasul dan taat juga kepada Rasul. Wa ulil amri. Pada penyebutan ulil amri, yakni pemerintah, Allah tidak menyebutkan fil amr setelah itu. Karena ketaatan kepada pemerintah dibawa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kata, adapun taat kepada Allah dan Rasulnya adalah harga mati, tidak boleh mundur selangkah pun ke belakang. Karena apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul Sallallahu Alaihi perintahkan pasti kebaikan. Adapun berkaitan dengan perintah dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah, bisa jadi itu adalah kebaikan, bisa juga adalah kemaksiatan. Makanya diikat. Kalau kebijakan tersebut adalah ketaatan kepada Allah, wajib bagi warga negara untuk taat kepada pemerintah. Namun ketika pemerintah mengajak untuk kepada kemaksiatan, nah maka tidak ada ketaatan kepada pemerintah dalam bentuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang tepat. Inilah akidah ahlu sunnah. Tidak setiap kebijakan dari pemerintah kita taati. Tidak juga bentuk seperti kaum khawarij apapun kebijakan dari pemerintah selalu mereka musuhi dan benci. Nah, mereka berada di tengah-tengah. Ketika itu adalah kebijakan Nah, ketika itu adalah kebijakan yang menguntungkan kaum muslimin. Pada batasan-batasan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya wajib taat. Namun ketika ke bijakan tersebut terdapat unsur bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kita katakan wahai pemerintah, mohon maaf saja. Kita lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalil berikutnya, masih berupa hadis. Yang barusan kita baca hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang ketiga, Wa bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Ibn Abbas semoga Allah meridhoinya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau berkata Man ra'a min amirihi syai'an fal falyasbir alaih fa inna man faraqal jama'ata shibrun famata illa mata maitatan jahiliyah dari Ibn Abbas hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau berkata Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka bersabarlah di atas perkara tersebut. Ada sesuatu yang dilihat dari dari sosok pemerintahnya. Nah, sesuatu yang dia tidak suka. Nabi saw tidak menganjurkan untuk demonstrasi, unjuk rasa, turun ke jalan, apalagi sampai menganjurkan untuk kodeta dan penggulingan kekuasaan. Tidak. Nabi SAW menganjurkan fal yasbir alaih hendaknya bersabar akan hal tersebut. Nah, bersabar. Kalau punya sesuatu untuk menasihati, nasihati namun dengan diam-diam, bukan dengan cara mempublikasikan kepada halayak ramai bahwasanya aku benci kepada pemerintah, aku tidak suka kepada pemerintah dengan cara demonstrasi unjuk rasa. Ini sihir akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Fal yasbir alaih," bersabar, jangan keluar. Fa inna man faraqal jama'ata Karena barang siapa yang keluar dari kesatuan jamaah meskipun cuma sejengkal. Famata kemudian dia mati, dia meninggal. Illa mata maitatan jahiliyah kecuali kematiannya tersebut sama dengan kematian kejahiliaan. Ya, kematian yang tidak terdapat jamaah padanya. Kematian yang dia telah keluar dianggap keluar dari jamaah kaum muslimin dan ini adalah celaan. Yang keluar hanya sekitar sejengkal saja. Nah, sejengkal jarak yang sangat dekat. Nanti ada kebijakan pemerintah yang dia tidak setujui. Akhirnya dia keluar dari pemerintahan tersebut. Nabi SAW mencela orang tersebut bahwasanya orang tersebut mati ibaratnya seperti mati di zaman jahiliyah ketika belum ada jemaah kaum muslimin dan ini adalah celahan. Dosa besar ketika keluar dari pemerintahan kaum muslimin yang sah dengan seluruh kritikan yang ada pada mereka. Kesalahan pemerintah atau bedanya adalah orang-orang yang melakukan enam penyelisihan terhadap syariat. jangan ke pemerintah zaman sekarang yang tidak memiliki hubungan dengan agama. Pemerintahan di zaman dahulu kala saja, mulai dari zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, yang sebenarnya mereka masih dekat zaman dan era mereka dengan zaman dan era kenabian. Itu saja Nah, begitu banyak penyimpangan terhadap syariat, apalagi pemerintahan di zaman kita sekarang ini. Namun selama mereka masih menegakkan sholat, artinya mereka muslim, tetap tidak boleh untuk keluar dari kepemerintahan mereka yang sah. Nah, dilema. Terkadang kita dapati pemerintah menyelisih syariat. Lanjut kebanyakannya. Nah, mulai dari kebanyakannya, kemudian bahkan akidah yang mereka pikul, baik itu pribadi mereka ataupun hukum secara global dari hukum-hukum kenegaraan. Kita katakan dilema dari sini bahwasanya kita tidak suka karena akidah kita menyelisihi apa yang ada pada mereka. Namun apakah ketidaksukaan kita kepada baik itu pribadi pemerintah ataupun kebijakan pemerintah kita tidak suka berarti boleh untuk kudeta tidak tetap kata Nabi SAW fal yasbir alaih bersabar tidak diperbolehkan untuk unjuk rasa, turun ke jalan, demonstrasi, apalagi kudeta dan penggulingan kekuasaan. Dan inilah kuda ahlu sunnah wal jamaah. Baru kita baca tiga hadis, bisa kita simpulkan apa yang sang penulis inginkan kepada kita. Akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah tidak keluar dari pemerintahan yang sah. Kalau tuh ada sesuatu yang mungkin menurut kita secara pribadi berdasarkan ilmu agama mereka menyelisihi. Kalau tahu, tidak sesuai dengan kebijakan tersebut, jangan terang-terangan untuk menyelisihi. Nah, jangan terang-terangan untuk menyelisihi ini. Baru sekitar satu atau dua bulan yang silam, ketika terjadi perbedaan antara penetapan enam penetapan hari raya Idul Fitri. Negara kita menetapkan lain daripada apa yang ditetapkan oleh sebagian negara yang lain. Mereka lebih duluan. Taruhlah, sebagian orang menganggap bahwasanya yang kami enam berpendapat berdasarkan dalil yang kami kuatkan adalah ketika melihat taruhlah hilal syawal berarti telah masuk satu syawal menandakan telah tiba waktunya untuk enam idul fitri dan pemerintah belum kalau seandainya engkau ingin melaksanakan melaksanakan idul fitri menyelisihi pemerintah silahkan karena para ulama pun mengatakan bahwasanya dalam perkara ini terjadi perselisihan. Namun tolong kalau bisa jangan terang-terangan. Apalagi diumbar di enam media sosial status dan semisalnya bahwasanya kami menyusui pemerintah, kami tidak sesuai dengan mereka, mereka menyusui dalil. Nah, ini ini yang kami ingkari sebelumnya. Mau melaksanakan hari raya kapanpun karena pemerintah juga memberikan kelonggaran, mereka pun tidak memaksa kaum muslim untuk mengikut dengan apa yang mereka tetapkan. Nah, namun dalam bentuk Menyelisihi secara terang-terangan itu menyelisihi akidah sunnah wal jamaah. Itu sama saja demonstrasi, tidak setuju. Dengan mengumumkan, mengumbar ke media sosial, kemudian mengatakan bahwa kami menyelisihi pemerintah. Lisanul halnya demikian, meskipun lisanul makolnya tidak. Namun jelas-jelas itu menyelisihi. Dan ini yang kita ingkari. Ahlu sunnah tidak terang-terangan. Kalau engkau memiliki sesuatu yang engkau bisa kritik, memiliki kritikan kepada pemerintah, enam, sampaikan dengan santun. Nabi SAW juga memberikan izin akan hal tersebut. Adinun nasihat. Yang terakhir adalah wali aimatil muslimin wa amatihim. Namun bukan dengan dipublikasikan ke halayak ramai. Mengajak orang pun, ayo kita menyelisih pemerintah secara terang-terangan. Sampaikan dengan santun. Dan yang kita kaji adalah barakallahu fikum jami'an berkaitan dengan akidah. Ini pembahasan akidah, ini pembahasan manhaj. Yang tidak boleh tidak paham, tidak boleh gagal paham. Kita lanjutkan dengan beberapa penukilan yang sang penulis bawakan setelah membawakan tiga dalil dari hadis. Hadis yang barusan kita baca juga dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata sang penulis semoga Allah menjaga beliau, qala Tuhawi berkata Al-Imam at Tuhawi Abu Ja'far at Tuhawi. Rahimahullah. Ya dalam kitab beliau kita At-Tahawi yang ya, akidah ahlu sunnah wal jamaah yang dirangkum dalam satu judul kitab namanya akidah tuhawiyah. Wala narul khuruja ala aimmatina wa ulati umurina wa injaru wa injaru. Kami tidak beranggapan untuk keluar dari kepemimpinan pemimpin-pemimpin kami serta para pemikul urusan kami, pemangku jabatan, ini pemerintah. Meskipun mereka melakukan perbuatan keboliman, bertindak semena-mena, bersikap diktator, memaksakan kehendak, tetap ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin mendolimi hak warga negara, hak kita sebagai rakyat, tetap tidak diperbolehkan untuk khuruj. Nah, dan ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Yang menyelisih ini berarti dia mubtadi. Menyelisih akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mubtadi. Ahlul bid'ah. Wala nad'u alaihim. Serta kita juga tidak mendoakan kejelekan kepada mereka. Tidak mendoakan kejelekan. eh menyelisih ini adalah menyelisih akidah ahlu sunnah. Dan ini adalah ciri-ciri dari kaum khawarij dijuluki dengan khawarij dari kata khuruj kharaja karena Perbuatan mereka adalah perbuatan keluar dari kepemimpinan yang sah. Tidak suka dengan pemimpin bukan berarti ditampakkan secara terang-terangan. Mengingkari silahkan, namun batasan-batasan pengingkaran diberikan aturan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa fa in lam Inilah tingkatan-tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Kalau mampu mengingkari dengan tangan ungkapan tentang perkuatan silahkan. Namun ini tidak tidak diperbolehkan ketika kepada pihak pemerintah. Karena sama saja dengan kudeta. Tidak mampu sampai pada tingkatan itu turun yang lebih rendah Mengingkar dengan lisan. Eh, maksud dari mengingkar dengan lisan adalah eh, ditegur, nasihati. Kalau mampu bertatap muka langsung secara enam, langsung silahkan. Kalau tidak, tulis surat atau pesan kepada mereka. Tidak mampu sampai pada tingkatan itu, diingkari dengan hati. Bukan juga disetujui kebijakan mereka, tetap diingkari. Namun tidak ditampakkan. Ini dia. Tidak diajak Nah, tidak mengajak orang lain, ayo kita sama-sama membenci pemerintah. Apalagi sampai disebutkan di majelis-majelis taklim, apalagi sampai di umbar di khutbah-khutbah, baik itu khutbah Jumat ataupun khutbah yang lainnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Walanan saya dan min ta'atihim. Ya, tidak menggulingkan kekuasaan untuk taat kepada mereka. Tidak mencabut ketaatan kita kepada mereka. Tetap taat pada batasan-batasan yang ma'ruf dan itu landasan hukum yang mengatur kita. Wa narata atahum min ta'atillahi azza wa jalla Kami menganggap taat kepada mereka adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah azza wa jalla dan ini wajib. Nah, taat kepada pemerintah adalah wajib. Malam ya'muru bima'siyatin selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Yang mereka ajak adalah ternyata maslahat bagi kaum muslimin, wajib taat. Ketika mereka mengajak untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya tidak ada ketaatan. Kalau toh tetap ada pemaksaan harus, kalau toh tetap ada pemaksaan ya, harus mengikuti mereka pada perkara yang sebenarnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah kita akan sebutkan perinciannya. Kapan? Nah, <clears throat> seorang warga negara yang muslim dia keluar dari pemerintahan yang sah atau tetap melaksanakan kebijakan pemerintah meskipun itu ada berbentuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam batasan-batasan darurat. Nah, ketika suara warga negara terancam terancam dari pihak pemerintah dan tolong perhatikan baik-baik dengan seksama jangan sampai salah paham setelah pembahasan ini karena begitu banyak orang dengan alasan bahwasanya aku terpaksa melakukan hal tersebut dipaksa oleh pemerintah, padahal bukan pada batasan-batasan yang darurat. Perkara ketika dikatakan darurat apabila terpenuhi beberapa syarat di bawah ini. Nah, yang dikatakan darurat adalah pada batasan-batasan pertama apabila yang diancam adalah empat perkara. Yang paling pertama adalah diancam nyawa. Diancam nyawa, pemerintah melakukan kebijakan harus ikuti kalau tidak engkau dibunuh. Nah, artinya nyawanya yang terancam. Dan nyawa adalah sesuatu yang paling berharga pada diri manusia. Kemudian yang kedua adalah yang terancam adalah keluarga. Dan nyawanya keluarga. Dia tidak dibunuh, namun diancam membunuh. Nah, akan dibunuh keluarganya, entah istrinya atau anaknya. Atau keluarganya yang lainnya. Engkau harus bermaksiat kepada Allah kalau tidak keluarga engkau aku bunuh. Ini ancaman dari pemerintah. Ini darurat yang kedua. Kemudian batas darurat yang ketiga adalah terancam harta bendanya. Ya diancam ingin diambil hartanya. Engkau harus ikuti kebijakan pemerintah. Kalau tidak harta engkau aku sita. Pemerintah mengatakan demikian. Namun untuk darurat yang ketiga, batasan darurat yang ketiga, para ulama mengatakan bahwasanya darurat dibolehkan dalam hal ini, yakni harta apabila diancam hartanya diambil seluruhnya, baru masuk dalam batasan darurat. Kalau cuma terancam dengan setengah, setengah yang lain diambil, setengah yang lain boleh kamu bermaksiat, silahkan dengan setengah harta engkau tersebut. Ini tidak termasuk dalam batasan darurat. Darurat adalah ketika diancam seluruh total hartanya. Kalau cuma diambil setengah, Nah, termasuk dalam batasan darurat. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, terancam akalnya. Meskipun tidak sampai dibunuh, namun disiksa atau dianiaya kemudian membuatnya menjadi gila, hilang akal, dan semisalnya. Nah, inilah batasan-batasan darurat yang seseorang boleh mengikuti apa yang dia diancam padanya, pemerintah dan yang lainnya dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sekarang yang terkadang bukan bagian daripada darurat dimasukkan oleh kebanyakan orang bagian daripada darurat seperti engkau harus ikuti kebijakan pemerintah kalau tidak engkau di Di penjara masuk tidak di antara batas batas darurat tadi tidak ada. Mendingan dipenjara. penjara Nah, tidak ada pembolehan untuk tanazul akan syariat Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sekadar ancaman penjara. Bahkan yang dipilih adalah penjara. Tidak boleh untuk melakukan kemaksiatan siapapun yang mengancamnya. Atau diancam dengan pemukulan, cambukan. Juga tidak masuk dalam tidak masuk dalam naam darurat yang diperbolehkan untuk tanazul dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma diancam dengan aku akan pukulan engkau sebanyak 6, 5 atau 10 kali pukulan. Biarlah dipukul. Yang penting kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau diancam dengan bahwasanya kalian tidak akan diurusi administrasi kependudukan kalian, juga tidak masuk dalam batasan batasan darurat tadi. Intinya di situ. Yang telah kita sebutkan tadi di depan kita pemikir nah kita nukil dari para ulama bahwasanya batasan-batasan boleh untuk seseorang tanazul dari agama Allah Subhanahu wa taala apabila diancam empat perkara ini. Apa saja yang pertama tadi? Nyawa. Kemudian yang kedua adalah keluarga, eh, nyawanya keluarga ikut diancam. Yang ketiga adalah harta. Dan ini pada batasan harta secara total. Bukan cuma setengah. Kalau setengah silahkan kasih harta kita. Setengah yang lain kita masih bisa gunakan untuk melanjutkan hidup kita. Kemudian yang terakhir adalah akal. Nah, seorang diancam tidak melakukan apa yang di merupakan kebajikan dari pemerintah pada itu adalah kemaksiatan dan diancam untuk dihilangkan akalnya. Artinya akan dibuat tidak waras bila ini bagian daripada batasan-batasan yang diperbolehkan, darurat yang diperbolehkan. Dan hendaknya jangan memasukkan yang bukan daripada batasan darurat. Nah, bukan daripada batasan darurat. Hanya sekedar dikatakan bahwasanya engkau akan dibenci oleh masyarakat. Silahkan dibenci masyarakat. Yang penting kita tetap dicintai oleh Allah Ta'ala. Apalagi diancam dengan perkara-perkara yang sebenarnya sepele. Nah, kependudukan engkau akan dicabut. Dan semisalnya, atau tidak akan diurus. Atau misalnya bantuan dari pemerintah tidak akan tersalurkan kepada engkau, silahkan. Wafis sama iris irizkukum wamatu adun. Rezeki kita dari langit, bukan dari pemerintah. Dan insya Allah tidak terdengar lagi bahwasanya dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan kebijakan kebijakan pemerintah, apalagi tahun depan kita punya Nah, yang mereka istilahkan panggung demokrasi. Jangan lagi ada dari kalangan ahlu sunnah sejati yang ikut terjun dalam panggung demokrasi. Memalukan. Sudah mengkaji dari kajian-kajian nama akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian masih melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yuk malam ya'muru bimaksiatin. Ini kata Imam At-Tahawi kita beliau at at Tahawiyah. Eh, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, kita tetap taat. Dan ini kita publikasikan kepada halayak ramai, bahkan pemerintah silakan dengar. Nah, kami punya kewajiban sebagai warga negara untuk taat kepada pemerintah. Dan ini kita publikasikan. Kita bukan dakwah yang nah, tersembunyi. Kita bukan dakwah di balik layar. Kita bukan dakwah di terselubung di bawah tanah. Kita tidak ada bayat antara kita dengan pemimpin kita. Tidak ada. Kita terang-terangan mengatakan kita punya kewajiban untuk taat kepada pemerintah. Namun mohon maaf hanya pada batasan apabila itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika itu bentuknya kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, mohon maaf kita tidak akan taat kepada pemerintah. Yang kita dahulukan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau toh seandainya dipaksa, kita punya kaidah tadi bahwasanya hal-hal inilah yang membuat kita Nah, dalam batasan darurat boleh untuk menyelisihi pemerintah atau boleh untuk menyelisihi Allah dan Rasulnya ketika hal-hal tersebut yang diancam. Jelas, akidah ahlu tidak ada kesamaran. Akidah ahlu sunnah naam begitu jelas seperti jelasnya matahari di siang hari. Tidak ada yang kita sembunyikan. Tidak ada yang kita samarkan. Tidak ada yang kita naam, tidak terangkan kepada umat. Inilah kita. Akidah ahlu sunnah wal jamaah lebih bersih daripada akidah-akidah yang lainnya bahkan ahlul bid'ah. Nah, seperti yang digambarkan oleh Imam Al-Barbahari bahwasanya ahlul enam ahlul bid'ah mithlul akrab seperti kala jengki yang mereka menyembunyikan enam bisa dari ekor mereka di bawah tanah hanya memunculkan kepalanya kepalanya saja yang mereka menampakkan bahwasanya aku bersama kalian kepala ahlul bid'ah demikian namun kapan dia kuat kapan dia punya kekuatan dan kemampuan Nah, dia akan keluarkan ekor dia yang menyengat dan akan menginap menyengat siapa pun. Ini ahlul bidah. Mereka hanya menampakkan tentang kesamaan mereka dengan pemerintah, namun barakallahu fikum jami'an mereka menyembunyikan dan tidak tampakkan penyelisihan mereka terhadap barakallahu fikum jami'an pemerintah. Namun suatu saat ketika mereka mampu mereka tampakkan. Terakhir masih kata Imam At-Tahawi rahimahullah taala sang penulis nukilkan kepada kita Wa lahum wal mu'afah. Ini juga akidah sunnah wal Jamaah. Kami doakan kepada para pemerintah kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Nah, tidak lupa kita untuk mendoakan semoga Allah memperbaiki pemerintah kita. Nah, sosok pribadi mereka kemudian kepemimpinan mereka terhadap rakyat itu yang selalu kita doakan. Ini adalah anjuran dari para pemimpin. Selain mereka menganjurkan umat untuk mendoakan pemerintah dengan doa kebaikan, mereka pun mengamalkannya. Mereka pun sendiri mengamalkan apa yang mereka ajak tersebut. Akan datang nanti penukilan juga dari beliau. Nah, karena ketika kita berdoa kepada diri pribadi kita, kebaikan hanya sebatas kita. Tidak akan nah, menjangkiti orang lain kebaikan, kebaikan yang ada pada diri kita. Namun ketika kita mendoakan pemerintah, Pemerintah baik juga akan membuat baik negara dan juga rakyat. Kalau begitu doa itulah yang lebih bermanfaat. Kalau kita punya doa yang kita harap bahwasanya Allah menerima dan mengabulkan doa kita tersebut hendaknya kita terapkan kepada pemerintah. Dengan alasan bahwasanya ketika pemerintah baik, niscaya negara baik, rakyat pun akan baik. Dan itu yang kita inginkan. Kebaikan merata, menyeluruh kepada kaum muslimin secara global. Itu adalah kebaikan juga kepada diri kita pribadi. Jadi kalau kita ber, ber, berdoa kepada pemerintah Allah kabulkan, otomatis kebaikan itu juga akan sampai kepada kita. Namun ketika kita berdoa hanya kepada diri kita sendiri belum tentu kebaikan yang Allah akan kabulkan tersebut juga akan terjangkiti kepada orang lain. Nah, barakallahu fikum jami'an ini masih berupa pembacaan dalil serta penukilan dari satu imam yang Imam Tuhawi. Adapun yang berkaitan dengan yang lainnya kita akan lanjutkan lagi pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an.